campur ada kalanya yang menulis nah, waktu itu tentu saja bahan-bahan tulis menulis berat macam ada semacam sekarang maka itu di rumah atau di atau ini keramik inilah nah, inilah digunakan menulis semakin ditulang kadang-kadang ini yang digunakan oleh penulis. Tidak ada kadang-kadang nulis berapa ayat, ada berapa ayat, begitu sahabat di antara. Lalu Nabi menunjukkan kalau ada turun ini ayat sambungannya sana, ini sana, dan nah, begitu seterusnya. Nah, begitulah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikannya kepada para sahabat. Sudah. Sampai hijrah ke Madinah hingga tahun 10 hijrah. Tahun 10 Hijrah, <clears throat> Nabi Muhammad SAW menjalankan hajjatul wada. Menjalankan haji ke Mekah. Di dalam pelaksanaan ibadat haji, wukufnya pada tahun itu hari Jumat, tanggal 9 Zulhijjah biasa namanya sesudah asar sedang Nabi berada di Jabal Rahmah atau di Padang Arafah sana, turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam dinan. Nah, menurut riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa ulama mengambilnya bahwa ini ayat Al-Qur'an terakhir turunnya. Ada juga ulama mengatakan bukan ini malah ayat riba. Tapi ini yang terkenal. Jadi jelas dengan penjelasan demikian itu bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum dinan, ini turunnya terang terakhir. Jadi kurang lebih sekian tadi. Sudah. Setelah Nabi melakukan hajatul wada bulan Dzulhijjah masuk bulan Muharram Masuk bulan Sofar, akhir hari Rabu Sofar, Nabi sakit. Sampai tanggal 12 bulan Rabiul Awal tepat hari Senin, Nabi wafat. Nah, setelah Nabi wafat, Quran bagaimana? Quran masih di hafalan-hafalan orang-orang sahabat. Dan sebagian masih tercatat di tangan orang-orang itu tidak merupakan catatan lengkap sebagaimana sekarang ini. Jadi di sana berapa, di sana berapa, di sana berapa. Kalau masing-masing mencatat ya sedapatnya apa hafalan. Sudah. Mau bagaimana sekarang? Sana wafat. Ini Quran belum demikian, belum belum belum tercatat. Tapi orang-orang tahu bahwa pernah darus dengan Nabi dan sebagainya susunannya, tertibnya dan sebagainya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri kalau bulan Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril berdausan mudarasah, berdausan dengan malaikat Jibril. Begitu di antara beberapa sahabat <coughs> menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di antaranya Zaid bin Sabit membaca jadi apa itu karena Nabi mengatur itu sudah setelah wafat Nabi Muhammad SAW Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah ketika Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah karena Nabi telah wafat orang-orang yang baru-baru masuk Islam ini banyak yang murtad lain sahabat-sahabat muhajiri lain sahabat-sahabat ansar itu tidak ada yang berubah sama sekali jadi tidak ada berubah mereka kuat yang baru-baru masuk karena setelah terbukanya kota Mekah Tak ba'da Fatih Makkah banyak orang masuk yadkhuluna fi apa afwajan. Jadi banyak orang lihat kemenangan Islam luar biasa, lihat kemajuan Islam luar biasa, lihat melihat uh, kekuatan Islam luar biasa, wah banyak yang ma yang masuk. Tidak lama Nabi ah, Nabi wafat. <coughs> Karena nggak lama Nabi wafat, setelah Nabi wafat orang-orang yang belum kuat ini banyak yang meninggal dunia. Ada yang mengatakan, wah kalau Nabi masuk mati, Wah, akhirnya murtad. Ada mengatakan, wah ini sudah sekarang tidak ada tidak ada Rasulullah, sudah nggak usah zakat, zakat dulu zaman Rasul sekarang tidak ada macam-macam. Wah, saya seorang khalifah walaupun baru itu kasih. Belum mengusir apa-apa, mulai tindakan Sunnah Bakar Siddiq mengoperasi kaum murtad. Pertama kali mengadakan pengoperasian. Sebab ini yang berbahaya, harus diamankan dulu. Wah, jadi Sunnah Bakar jadi khalifah terus menjalankan operasi mengoperasi kaum murtad. Waktu terjadi operasi kaum murtad, terjadi pertempuran, peperangan dan sebagainya, ada peperangan di daerah Yamama. Nah, di Yamama itu ada orang yang mengaku Nabi, namanya Musailama al Ghazza. Sejak zaman Nabi Nah, waktu itu mengadakan reaksi. Oleh sebab di antara itu yang sebelum waktu diserbu oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pada zaman Khalifah Abu Bakar ini tim, uh, terjadi pertempuran karena terjadi pertempuran banyak sahabat yang apal Quran meninggal dunia Kukur ada yang mengatakan 70 bahkan ada lewat 700 tapi yang terkenal 70 gugur saya gugur Sena Omar ini kuat pikirannya cepat mengajukan saran pada Sina Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Ya Abu Bakar, cepat-cepat. Sambil turun minum Quran. Kenapa? Wah, cepat-cepat saya catat. Kalau tidak, mungkin hilang. Ini coba lihat. Sahabat-sahabat yang hafal Quran. Banyak yang gugur dalam pertempuran Yamamah. Kalau jalan cepat-cepat, bagaimana nanti kalau hilang? Sebab kalau orang hafal, tapi ilmu, orang oh, yang meninggal dunia kan hilang sekali ilmunya. Kenapa kan tidak berani? Umar bagaimana sampai mengusulkan dan menyarankan sesuatu pekerjaan yang tidak pernah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kan tidak jalankan. Nabi tidak mau melintahkan jatuh satu-satu kan. Banyak kan baru-baru bagaimana Umar? Saya kemarin katakan ini penting dan ini perlu dan harus dicatat kalau tidak hilang. Ada riwayat Sayyidina Abu Bakar menerima saran Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu belum berani melaksanakan tapi beristikharah dulu sampai sebulan jadi ada riwayat saya Abu Bakar istikharah sampai sebulan setelah istikharah sebulan baru terbuka hati saya Abu Bakar sedik ya melaksanakan pencatatan Al-Quran di antaranya Zaid bin Thabit yang diperintahkan untuk mencatat Zaid waktu diperintahkan kata Zaid andi kata saya diperintah untuk mikul gunung lebih baik karena berat mencatat Al-Quran. Keliru, salah, wah bahaya tuh. Tapi ini bagaimana ini harus? Ya sudah diusahakan. Sudah mencatat, mencatat, mencatat, mencatat. Waktu mencatat, ingat ada ayat di akhir surat Taubah. Tapi nggak ingat ayat apa. Tahu ingat ada, tapi bagaimana ayatnya nggak tahu. tapi ingat ada. Disuruh taubat itu ada, akhirnya ayat ini ada. Tapi ayat apa? Lupa semua. Cari-cari ada sahabat yang tahu. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alim anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Sampai akhirnya sampai asyhad. Lah, dapat dapat. Maka jelas dan nyata betul-betul Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah SWT tidak sampai hilang. Padahal waktu itu sahabat-sahabat umumnya enggak enggak nggak apal ayatnya. Tapi ingat Anda, muncul Anda orang. Kira, oh iya, saya tahu ayat ini. Nah, baru lega semua, senang baca. Nah, memang Quran tidak akan bilang. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafizun." Nah, inilah keuntungan. Sudah tercatat Al-Qur'an. Ini mulai mulai tercatat Al-Quran. Sudah wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah Umar bin Khattab Quran hanya satu wafat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Quran hanya satu ini Quran dipegang oleh putra uh, oleh putri Sayyidina Umar bin Khattab istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Siti Hafsah Sayyidina Utsman jadi khalifah zaman Utsman jadi khalifah orang Islam maju menyiarkan dakwah ke sana, ke dakwah ke sana, ke dakwah sana. Waktu itu orang-orang Islam menyerbu daerah Armenia. Dalam medan pertempuran di Armenia sana timbul antara orang-orang itu berselisih dalam bacaan. Wah, berselisih dalam bacaan sampai kikir. Satu mengatakan bacaan begini, wah ini yang saya betul. Yang mengatakan tidak, ini yang betul, ini wah. Ada seorang sahabat Khuzaifah bin Yaman Montan datang pada Khalifah Utsman, ya Khalifah, ya Mumin, sampai tolong cepat-cepat ini Quran. Loh, kenapa? Ini coba terjadi sekarang. Pertentangan dalam bah bacaan. Kalau ini biarkan, jangan-jangan nanti bisa pertentangan sebagaimana orang-orang hari kita dahulu. Wah ya, sudah mana Quran yang lama itu? Yang sudah tercatat di Hafsah, pinjam. Nah, dicatat lagi oleh Sunan Utsman dan dicatat menurut kalau ada persisih, dikembalikan kepada bahasa Quraisy. Kata ada empat juru tulisnya di atas Zaid bin Thabit tadi diberitahu ini Quran catat. Kalau kalau berselisih dalam lafadznya kembalikan kepada bahasa Quraisy, Arab Quraisy. Karena bahasa Arab macam-macam loh. Segi gaya bahasa dan sebagainya macam-macam. Kembalikan. Terjadi waktu itu terjadi kalimat tabut Kata yang lain, oh tidak, bukan tabu, tabu. Kata ini tidak, ini tabu. Selesai, bagaimana? Datang ini bagaimana? Coba lihat orang Quraisy menyebut apa? Dan gaya bahasa Quraisy atau lafadznya bagaimana? Tabu, tulis tabu. eh tidak tabu, tabu. Ah, ini tulisannya. Nah, sudah tercatat zaman Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Osman menulis lagi ada riwayat 6, ada riwayat 9 disebarkan di wilayah-wilayah di wilayah Islam yang ada disebarkan. Nah, itu catatan dari Sayyidina Osman, tulisannya yang model itu sampai sekarang maka terkadang ini Quran Imam. Dinamakan Quran Al-Imam al atau dengan istilah Quran Osmani. Jadi mushaf Utsmani kenapa dimaklum mushaf Utsmani? Karena yang mencatat menjadikan satu dan diseragamkan istilahnya kalau oh, sekarang itu adalah zaman Sunan Utsman bin Affan sampai sekarang. Hanya dalam segi tulisan zaman dahulu tidak model tulisan sekarang. Tulisan dahulu tanpa titik, tanpa baris, tanpa kata kasih. Tapi walaupun begitu tanpa titik tidak bisa bedakan mana bak, mana tak, mana tak, mana ci, mana kok dan sebagainya. Dan pada kasroh. Tapi orang ini dapat membaca lancar. Lain kita-kita ini. Banyak titiknya. <laughs> ya, ada kata kasrohnya. Dan cetakannya baik, bagus, ya. Tapi cuma ikut mencetak. <laughs> ya. Nah, lah Baca kelira-keliru. Iya, <laughs> eh, eh, bagaimana? Nah, inilah masalahnya. Sudah. Lalu ada tanya, wah bagaimana kalau sampai terjadi ada titik di Abel Kota itu zaman Abdul Aswad Adu Ali zaman Sena Ali segi bahasanya terus zaman Hajat bin Yusuf lain nah, kan diperbaiki diperbaiki dalam segi tulisannya nah, sudah maka itu Al-Quran hurufnya model tulisannya apa susul tarkibnya ini tetap seperti zaman Sayyidina Osman bin Affan maka tidak boleh kita rusak anggap tulisan as-salah kalau segi imla segi segi tarkib huruf biasa itu as-sholat, as-shor, lam, alif tak toh Tapi Quran tidak begitu. Shor, lam, waw. Ya, nah, jadi kita tidak boleh tulis. Sekarang tidak boleh nulis modelnya model model imlak modern ini. Tidak harus kembali, tetap kembali kepada Mushaf Osman. Ini sampai dirundingkan. Di Jakarta juga begitu panitia Al-Quran ini juga begitu. Contohnya baca yang penulisan nah, ini juga begini nggak bisa loh. Jadi harus ada. Jadi mushaf catatan mushaf ini tetap tidak boleh berubah namanya al mushaful od Utsmani. Nah, ini sekitar. Hanya bapak kasurnya tadi. Ya, jelas. Quran yang sudah demikian tadi nah, sekarang sudah menjadi kita. Waktu sudah ditulis sahabat-sahabat waktu tulis sama sahabat Bakar ribut. Ini dinamakan kenapa Jadi catatan uh, Al-Quran ini namanya apa? macam-macam mengatakan akhirnya ada yang mengusulkan namanya mushaf Uh, jadi ini pun juga begitu ada timbul beberapa pikiran akhirnya menjadi kalimat al-mushaf nah jelas saudara bahwa dengan garis-garis besarnya begitulah sejarah dan riwayat turunnya Quran sampai pencatatan Quran hingga disebarkannya oleh Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu hingga terkenal Al-Mushaful Utsmani, tulisannya pun terkenal Al rasmul Utsmani dan itu yang dinamakan mushaf al-imam. Kemudian Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tadi sudah saya terangkan untuk menuntun manusia dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran diturunkan untuk menuntun manusia maka setiap manusia diwajibkan beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran. Lalu kalau orang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasul dan sebagainya, menjadi orang Islam, maka wajib beriman kepada Al-Quran. Lalu setiap muslim harus dapat membaca Al-Quran karena Al Quran diturunkan pertama untuk dibaca. Soal bagaimana kita bisa mengikuti Quran dalam jalan tidak dapat membacanya. Maka Allah memerintahkan fakrau ma tayassara Al Qur'an. Bacalah sekedar dari Quran, seentengnya, sebiar, sedapatnya. Nah, jadi kalau kita ambil tertibnya harus kita beriman kepada Al-Quran bahwa betul-betul Quran kalamullah lafzan wa maknan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kita harus berusaha dapat membaca Al-Quran maka jangan sampai ada orang Islam laki-laki atau perempuan tidak dapat membaca Al-Quran. Bahkan dari anak-anak yang sudah tamyiz, hendaknya diajari membaca Al-Quran. Nah, bacaan-bacaan apa saja kalau dibaca melulu membaca tidak ada pahala. Hanya Al-Quran. Jadi baca apa saja kita baca hadis kita baca kitab kita baca apa kalau hanya membaca itu nggak ada pahalanya tapi Al-Quran kalau kita baca walaupun bagaimana paham maknanya mengerti makna atau tidak tetap ada pahalanya ada pun lain-lain kitab, lain-lain bacaan dan sebagainya kecuali kalau kita, kita niat keluar, kita niat mengaji ilmu kita niat menggali ilmu, mengajar ilmu ini baru masalah ada pahala karena mengajar, karena belajar dan sebagainya. Nah, maka itu kita kaum muslimin dan muslimat hendaknya dapat membaca Al-Quran dan hendaknya gemar atau senang membaca Al-Quran. Kenapa? Jaminannya besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asy amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun anggap kita hanya dapat sebuah hadis satu hadis mengenai pengucapan cukup ini barang siapa membaca sehuruf daripada kitab Allah alias Al-Quran maka sehuruf itu menjadi satu hasanat satu pahala lah peraturan Allah SWT satu hasanat dilipat gandakan paling tidak menjadi sepuluh hmm. kali lalu Nabi jelaskan saya nggak mengatakan alif lam mim ini satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf maka kalau kita membaca Al-Quran dengan nilai ta'ala alif lam mim kita mendapat tiga hasanat tiga pahala. Nah, tiga pahala ini kali sepuluh. Berarti kita mendapat tiga puluh. Paham maknanya atau tidak paham maknanya? Kadang-kadang ada orang mengatakan, orang baca Quran kalau tidak ngerti maknanya, cuma-cuma nggak ada artinya. Wah, ini keliru. Sebab Al-Quran sendiri, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sendiri menjelaskan bacalah Al-Quran. Tidak tentukan harus ngerti mak maknanya dalam segi membaca. Nah, jadi membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti maknanya adalah menyebabkan kita mendapat pahala tanpa ganjaran. Maka satu menjadi sepuluh, sepuluh. Nah ini apalagi dalam bulan Ramadan. Yang amal perbuatan ditingkatkan, dilipat gandakan sampai puluh kali. Jadi kalau membaca Quran satu huruf sepuluh pahalanya, sepuluh hasanat. Sekarang dalam bulan Ramadan kita mendapatkan kali 70. Berarti kalau kita membaca alif lam mim 30 pahala di luar Ramadan. Sekarang dalam bulan Ramadan alif lam mim 30 kali 70. Jadi kalau 30 kali 70 berarti sudah 210 10. 2000 100 2100. Baik. Jadi 70 kali 30 sudah 2100. Nah kalau kita baca satu surat, Allah berapa? Kalau kita baca surat, <clears throat> Yasin Baik. Nah, maka jelek sekali kalau ada seorang muslim tidak dapat membaca Al-Quran kecuali kalau Islamnya baru baru masuk Islam berapa kapannya baru mau ini ya, itu masih malam lah ya, <laughs> masih baru baru masuk Islam ya maklum ini maklum tapi kalau sudah Islamnya dari kecil dan sebagainya atau sudah lama dan sudah baca Quran bagaimana nah, sudah Kemudian Quran bukan hanya dibaca, tapi lihat baru ayatih. Nah ini di serinya baca. Setelah dapat membaca Quran, harus dipelajari ini Quran, dipahami. Jadi setiap muslim harus memahami isi Quran. Kenapa? Quran ini laksana surat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia ini via Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mendapat surat tidak kita baca kan cuma-cuma Kalau tidak kita pahami, tidak ada artinya. Jadi kalau kita mendapat surat, kita baca, kita pahami artinya. Apa? Saya diperintah apa? Saya diajak apa? Diberitahu apa? Nah kan begitu. Nah ini Quran ini laksana surat dari Allah SWT via Nabi Muhammad SAW untuk kita. Maka dalam isinya manusia ditegur oleh Allah, ya ayuhan nas. Sekian dalam isinya, ya ayuhan al amanu dan sebagainya. Nah ini untuk kita semua, maka setiap manusia, terutama kita orang-orang Islam harus mengerti isinya Al-Quran. Apa isinya itu? Nah, maka itu karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab, inna anzala Quranan Arabian, maka bahasa Arab bukan menjadi bahasa bangsa khusus, bangsa Arab saja, tapi sudah dijadikan bahasa Islam. Nah, mestinya, ini sekarang mestinya ya mestinya setiap muslim itu harus mengerti bahasa Arab. Mestinya. Kalau tanya bahasa Islam, sudah apa? bahasa Arab. Iya. Karena setelah Al-Quran turun, Quran Arabian, sudah ini sekarang sudah menjadi bahasa Islam. Seperti saya contohkan, Ka'bah itu di Mekah tapi setelah orang masuk Islam, Ka'bah jadi kiblat, seluruh Islam di mana saja kiblatnya kemana? Ke, ke mana? Ke, ke, ke Ka'bah, ke Mekah. Tidak boleh buat sendiri di Jember. Tidak <laughs> boleh tapi <laughs> buat sendiri. Wah ini bagaimana? Toh mau balik Ka'bah tidak boleh. Jelas kembali. Jadi semua mengkiblat ke Ka'bah. Ka'bah, Ka'bah di mana? Ka'bah di Mekah. Mekah di mana? Di Jazirah Arabia. Nah, sudah itu hajinya. Begitu juga bahasanya. Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzal Quran Arabian. Sekarang bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran. Maka setiap muslim harus dapat membaca Al-Quran. Harus mengerti Al-Quran. Kalau begitu harus mengerti bahasa Al-Quran. Nah, bahasa Al-Quran, bahasa Al Maka kalau orang Islam betul-betul mempelajari bahasa hingga langsung dapat membaca Al-Quran, nah, sini kemajuan Islam betul-betul. Jadi masing-masing dapat tahu ada pun kesukarannya bisa banyak ulama-ulama fasalu ala dikir in lah la ta'lamun. Nah, Tapi kalau membaca alhamdulillahi rabbil alamin sudah paham. Membaca ya ayyuhallazina amanu ah, sudah ngerti. Aqimus shalah sudah ngerti dan sebagainya. Wah, sudah nah, sudah. Jadi setiap muslim harus dapat membaca Al-Qur'an dan mengerti makna Al-Qur'an. Kalau dia baru ayati. Nah, Sudah. Kemudian Al-Qur'an mengandung pokoknya tiga ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Di samping ada penjelasan riwayat atau sejarah dan ada penjelasan apa yang akan terjadi besok diciptakan oleh Allah SWT. Nah, jadi Al-Quran pokoknya berisikan ada akidah, ada syariah, ada akhlak yang merupakan pokok pangkal agama Islam. Di samping ini ada sejarah cerita Nabi Adam kita ini, Nabi Musa, Nabi macam-macam kita. Dan ada juga penjelasan tentang apa yang akan terjadi besok dalam alam akhirat, hari kiamat dan sebagainya dan sebagainya. Lain. Nah, maka kalau orang membaca Al-Quran dengan maknanya, ini sama dengan orang masuk kebun. Masuk kebun yang penuh kebang, bunga yang penuh buah-buahan. Jadi masuk lihat buah-buahan ini, agama nah, ini, sana agama lain. Nah, begitu. Baca Quran begitu, waktu baca, ada perintah Allah, kemudian ada tarikh, ada sejarah, kemudian ada keterangan hari kiamat. Jadi isinya macam-macam jadi menimbulkan rasa nikmat, rasa senang. Nah, maka jelas supaya Quran betul-betul dipelajari. Nah, kemudian isinya ini harus dilaksanakan. Jadi Quran harus dilaksanakan. Karena ini bukan tuntunan dari Allah SWT dan bukan firman Allah dan kita wajib patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya Quran harus kita jalankan. Nah, maka itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni tarikum fikum amrain." Ada yang sama lain. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di. Kitabullah wa sunnah. Aku kata Nabi, ma meninggalkan untuk kamu dua perkara yang pokok. Apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya tidak akan sesat sesudah saya tinggal nanti. Apa? Kitabullah wa sunnah. Kitab Allah dan sunat. Jadi kalau umat Islam betul-betul mendapatkan Al-Quran dan Sunnah ini dijalankan betul-betul dipegang, tidak akan sesat. Bagaimanapun tidak akan sesat. Nah, jadi kalau kita ini betul-betul berpegangan dengan Al-Quran, tidak akan sesat. Kenapa? Karena kita pegang Al-Quran ini hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Soal Allah sudah berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi al Quran hudan linnas wa bayyinatul huda wal furqan. Jadi Quran betul-betul hudan min Allah. Petunjuk dari Allah SWT Taala bisa dijelaskan ainul haq, ainul batin, ainul haram, ainul halal, ainul tariqul jannah, ainul tariqul nar dan dijelaskan semua. Jadi kalau kita pegang Al-Quran, ikut Al-Quran di sini tentu kita tidak akan sesat. maka itu untuk jalan ini Nabi Muhammad SAW menunjukkan orang yang bekerja Al-Quran, mengajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran, wah ini sebaik-baik orang. Khairukum tadi. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Jelas? Jadi untuk sedemikian tadi kita dapat mengetahui Al-Quran harus kita baca, kita pahami isinya, dan kita laksanakan sebagai musuhnya. Lalu kita ajarkan, kita perjuangkan. Nah ini Al-Quran. Dengan Al-Quran itulah Nabi Muhammad SAW membina, membangun manusia-manusia dan umat Hingga menjadi orang-orang yang beriman teguh, berjalan lurus, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin Dialah Allah yang mengutus di kalangan orang ummi yang nggak tahu baca, nggak tahu nulis, nggak tahu kitab apa dan sebagainya dalam keadaan jahiliyah seorang rasul. Bagaimana perjuangan rasul ini? Alias Nabi Muhammad SAW di dalam menyelamatkan umat, di dalam membina umat, dan meningkat, meningkatkan derajat umat bagaimana? Pertama, yatlu alaihim ayat ini Dia membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Jadi pertama kali untuk membina manusia seutuhnya hingga selamat dunia dan akhirat, Al-Qur'an harus dibaca. Harus disampaikan, sampaikan perlu alim-alim. Nah, ini Quran disampaikan. Hei manusia, ini Allah berfirman begini, Allah menyuruh begini, Allah melarang begini, dan sebagainya. Ini dibacakan. Nah, dengan ayat-ayat Quran inilah yuzaki Nabi menyucikan mereka, membina mereka. Bagaimana? Yukhrijuhum minal zulumati lan nur. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur, kegelapan syirik, kegelapan nifat, kegelapan mungkar maksiat ila nur, nur apa? Nurul iman, nurul islam, nurul akhlak, nurul insaniyah, nurul taqwa. Eh, Baru setelah itu wa yu'allimul kita wal hikmah, Nabi mengupgrade mereka dalam bab ilmiah. Nah, maka umat Islam di mana saja tidak kehilangan jalan dan tidak akan kesepian jalan untuk membina manusia. Asal mau mengikuti ya. Yang sayang ini seribu ke satu kali sayang kalau tidak mau mengikuti, sudah punya ini Quran, jalannya ini yang sudah dilaksanakan oleh Nabi dan berhasil, sukses, penuh, sempurna. Iya. Akhirnya akhir zaman tidak mau ini, menggo. Bukan Quran disampaikan, bukan Quran diajarkan, bukan Quran membina, malah membina dengan tabuan. Dengan alat-alat yang diharamkan oleh syariat, dengan cara itu dan sebagainya. Bagaimana? Bukan hanya tabuhan saja dengan joget. Iya toh. Iya, Kata itu, wah ini media dakwah dengan sandiwara dan sebagainya dan sebagainya. Apa Nabi pernah jalan begitu? selu alaihim ayatihi. Begitu juga sahabat. Sampai ada dulu mubalik dari Pakistan. Pernah datang di Indonesia. Lama ini, kita masih namanya Abdul Alim As-Siddiqi mungkin orang yang lama tahunya Abdul Alim As-Siddiqi sering datang di malam sih sudah berapa kali datang waktu kita tanya yang dia dakwanya di Eropa di Amerika di sana kita tanya bima tarlibum dengan apa sampai mengalahkan orang-orang itu sampai bisa tertarik dia jawab saya bil Quran jadi maksudnya saya dapat mengalahkan kata orang itu orang-orang Eropa, Amerika ya, dengan debat, diskusinya apa sampai banyak tertarik dengan apa? Al-Quran memang Quran ini mempunyai daya kekuatan yang luar biasa karena mukjizah Al-Quran dan Quran mempunyai ijaz sampai ada ulama mengarang ijazul Quran Saud Ar-Rafi ini mengarang kitab namanya ijazul Quran jadi Quran itu betul-betul mukjiz jadi dengan Al-Quran inilah mereka dapat dikalahkan pikiran manusia mana walaupun setingginya dapat mengaku tidak bisa ini kan langsung dari Allah Subhanahu wa taala di Quran. Jadi kalau kita akan membina manusia, membina umat ikut jalan Nabi Muhammad SAW apa? ya Yatlu alaihim ayat Quran baca. Dibaca betul-betul untuk membina. Betul-betul mau dibaca untuk betul-betul bukan dibaca untuk hadiah. Wah lagi lah. Bukan begitu, harus dibaca lillahi ta'ala bagi dibaca, disampaikan. Sudah. Maka dengan Al-Quran itu langsung kata Allah SWT Yuzakihim Yang tadinya begitu keadaan manusianya Yang tadinya begitu dan sebagainya Maka dengan penjelasan Al-Quran Sampai waktu orang-orang sahabat hijrah atau mengungsi ke negeri Habasya Bertemu dengan Raja Habasya An-Najasyi Banyak menanya Baca Sayyidina Ja'far bin Abi Talib membaca Al-Quran kebetulan surat Maryam yang dibaca. Dibaca ada cerita Nabi Musa, eh, Nabi Isa dan sebagainya. Sebab ini terus spontan masuk, masuk Islam terakhir. Hingga waktu waktu wafat Nabi Muhammad SAW mengadakan salat ghaib. Nah, jelas. Jadi dengan tiga ini pokok atau faktor perjuangan Nabi Muhammad SAW yatlu al ayat nah, ini kita sebutkan dulu jadi Al-Quran sampai wali zakihim ini untuk menyucikan mereka membina manusia. Baru yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Okay. Hmm. So, dengan, eh, tidak dengan cara ini nggak bisa. Nah, jelas kalau begitu di mana saja kita harus menghidupkan dan menyebarkan Al-Quran ini. Kemudian Quran yang demikian ini besok hari kiamat ini ditarik semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok hari kiamat di, ditarik. Kalau sudah ditarik, di dunia sudah tidak ada orang kenal Quran, bahkan tidak ada orang menyebut kalimat Allah. La taqum sa'ah hatta la yuqal fil ard Allah, Allah. Tidak akan datang hari kiamat kecuali di dunia sudah tidak ada lagi orang membaca apa menyebut Allah. Nah, ini. Nah, maka kita kita kaum muslimin dan muslimat hendaknya kembali kepada Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sebagaimana yang digunakan oleh Nabi untuk memperjuangkan agama Islam demi membina manusia. Kemudian Al-Quran ini lain daripada kitab yang lain. Kita kalau akan membaca Al-Quran harus tahu ilmunya. Bagaimana ilmunya? Caranya membaca Al-Quran maka orang belajar Al-Quran tidak boleh langsung sendiri. Dapat membaca huruf, langsung baca. Tidak boleh. Membaca belajar Quran harus berguru. Bit, talak, Nah ini, jadi bagaimana secara modeling, secara lisan. Guru mengajar, guru membaca, diikuti santrinya, guru ini dulu dari gurunya, guru itu dari gurunya, guru itu dari gurunya, bah, sampai dari sahabat, sahabat dari Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad dari Jibril Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala jadi diterimanya minal hadratin nabawiyatil afsahiyah nah, ini caranya tapi kadang-kadang orang tidak sudah tahu huruf baca Quran sendiri di lagu-lagu sendiri wah ini rakyat seperti itu wah akhirnya nggak karuan begitu sudah begitu kadang-kadang ada rapat disuruh baca wih tambah nggak karu. Maka itu untuk bacaan Al-Quran ada ilmunya khusus yang dinamakan ilmu tajwid. Nah orang mempelajari ilmu tajwid ini fardu kifayah, mempraktekkan dan mengamalkan tajwid fardu ain. Ta'allumu ilmu tajwid fardu dan wal amalu bi fardu ain. Nah, maka dalam membaca Al-Quran itu sendiri ada ilmunya, ada caranya, diterangkan oleh ulama-ulama yang ahli, ada tiga macam. Ada qiraat tahqiq, ada qiraat tadwir, ada qiraat hadar. Tahqiq teman tertib, ya baca lambat, memahami maknanya. Tadwir cukupan, enggak cepat, enggak lambat. Hadar cepat, tapi cepatnya tidak mengurangi huruf, tidak mencuri huruf, tidak merubah amat. Dan Apalagi yang dinamakan matabi'inya. Nah, jadi ini harus ada. Tapi kalau orang banyak butuhkan cepat yang sampai sampai hilang semua hurufnya kata ulama-ulama qiraah laisa minal qiraati syai bukan qiraah ada pun dia kan ngapal ini tidak apa ya orang mau apa ya mau apa jadi namanya mengapalkan ya jadi mau apa tidak apa-apa itu bukan qiraah mau mengapalkan tapi yang namanya saya baca Quran pikir cepat tidak boleh paling tidak hadir tadi nah, jadi ada caranya tapi sekarang sudah lebih daripada itu, sekarang baca ayat-ayat al Quran dengan diiringi bakuan. Nah ini yang saya katakan. Wabana hmm. walamna anfusana diri, Ya ada gitarnya, ada sulingnya, ada biolanya, ada apa ya? Karena bandnya sekali. Wabana atina fitunya hasanah juga begitu. Allahu Akbar juga begitu ini bagaimana? Yalbisuna haqqa bil batil terang mencampur aduk antara hak batal baca Quran hak ini kan batal diharapkan oleh Allah Bahasa hadis Nabi Muhammad SAW jelas nah sekarang dicampur aduk bagaimana sama saja orang berpuasa orang puasa waktu berbuka buka itu sunnah hukumnya tapi waktu berbuka sunnah Orang memberikan takjil orang berbuka sunnah, ganjar besar, tapi yang disuguhkan arak. Bagaimana? Untuk berbuka ini arak diberikan. Ah, ini sudah arak. Atau pak atau bakso babi itu. Bagaimana? Mau buka itu bakso itu. Tapi pak bakso asli. Bukan bakso imitasi. Diberikan. Ini bagaimana? Takjil puasa, sunnah, takjil itu kan sunnah memberikan takjil sunnah besar ganjarannya tapi yang dimakan apa? haram bagaimana? campur aduk nah kalau sudah campur halal dan haram yang menang ini yang mana? yang haram tidak selama halal haram ghalabal haram campur halal haram yang menang ada yang haram jadi hukumnya haram ini baca al Quran diri ini yang lihat ini haram bagaimana haramnya Pertama, menghina Al-Quran. Kedua, mencampur aduk. Lalu menyampaikan, membacanya. Nah, di sini kita harus betul-betul kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita muliakan. Lalu kata kalau tidak, Quran itu kan bacaannya itu kan seni, kesenian, keseni baca. Iya, tapi Quran jangan dianggap seni baca sama dengan reok. Nah ini, jangan ini harus kesenian loh. Reok kan kesenian loh. Apa ini kesini? Ini soal kesini ya quran dianggap ini menghina Al-Quran. Jelas lah, bagaimana? Nah ini harus kita tahu. Anggap Quran, ini kan Quran, kitab umumnya Quran. Anggap ini kan barang, dicampur di keranjang, barang macam-macam dicampur. Ya. Boleh nggak? Nah, ini kan Quran, nah ini barang. Jangan barang. Ya memang betul barang, tapi barang apa? dicampur barang mandi di iya, apa ya itulah di keranjang itu lah dicampur wah ini kan tidak boleh menghina Al-Quran nah maka kita kaum muslimin harus menjadi pembela-pembela Al-Quran dan harus menjaga keutuhan Al-Quran jangan kita lantas membiarkan ah, ini jadi penghormatan Al-Quran sebab apa? semua yang misi agama Allah SWT harus kita muliakan harus kita agungkan Sebab apa? Allah berfirman, "Wa man yu'adzim sya'airullah fa innaha min taqwal qulub." Jadi kita ta'zim. Nah, agama ini keseluruhannya kalau kita pelajari betul-betul di dalamnya ini mengandung apa? Ta'dzimullah. Mulai A sampai Z, mulai alif sampai ta urusan agama Islam ini isinya mengandung di sana apa? Ta'dzimullah. Kita puasa ta'zimullah, kita zakat ta'zimullah, kita haji ta'zimullah, kita sholat ta'zimullah, kita zikir, wirid, ngaji, semua semua ini ta'zimullah. Kita wudhu, kita mandi wajib, kita semua ini ta'zim, hmm. ta'zimullah. Jadi mengagumkan Allah SWT. Loh, kenapa? Ini semuanya ada syiar-syiar agama Allah SWT. Hmm. Nah, kalau kita agumkan betul-betul kita masuk orang takwallah. Nah, jelas dan nyata. Maka sebagaimana yang sudah saya jelaskan demikianlah keadaan. Maka jelas dan nyata harus kita kembali kepada Allah. Nah, kemudian setelah kita dapat membaca quran dengan peraturan dan sebagainya, untuk memahami isi Quran pun tidak boleh melulu itu Quran sendiri. Mesti ada penjelasannya. Dari mana? Dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, sekarang timbul adalah anti sunnah Nabi. Bagaimana? Sudah tidak mau sunnah Nabi, tidak mau hadis, hanya Quran melulu melulu. Wah, ini betul. Jadi quran tidak bisa kita pahami betul-betul kecuali dengan apa? Dengan penjelasan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mengerti sebetulnya? Jangan lagi kita, orang-orang sahabat Arab poh asli mengerti bahasa Quran. Toh ada masalah dalam Quran yang tidak ada mereka tahu. Baru Nabi menjelaskan. Apalagi pelaksanaan ibadahnya mana bisa? Harus ada penjelasan Nabi Anggap di Quran ada wa aqimus salata wa atuz zakata, dirikan salat dan keluarkan zakat. Sudah caranya. Bongkar Quran. Tidak ada loh, empat rakaat. Buka lagi. apa kisah tidak ada ini. Kalau gitu sudah perasaan saja. Kalau perasaan salat sudah cukup. Salat ini ya akhirnya sholat sholat sholat, sholat baik nggak pakai rukun kan ada ada bagaimana bukan begitu kembali ke Nabi bagaimana pelaksanaan akimus sholat ini bagaimana Nabi yang menjelaskan biqaulihi wa fi'lihi wa taqririhi dan sebagainya Nabi menjelaskan maka Nabi mengatakan sallu kama itu salli bukan gini sallu kama kalau Allah akimus sholat bagaimana Salu kama ra'aitumuni usolli bagaimana caranya? Nah, bikin zakat dan sebagainya. Nah, jadi jelas ternyata orang pernikahan juga begitu. Wangkihu ma'afu abalakum min nisa'i maslamu sallallahu alaihi wa dan sebagainya wangkihu. Ya, terus ada lagi kau lihat ayaman. Caranya menikahkan bagaimana? Nah, kembali kepada apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnat Rasul atau ahadis Rasul, hadis-hadis Nabi. Ini semuanya bayanat ahkamal Quran. Nah, maka Quran ini kesemuanya dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW 100% bulat. Tidak ada yang tidak. Semua amal Nabi, semua perjuangan Nabi, tingkah laku Nabi, ini kesemuanya patuh, manut, nurut, isi Al-Quran. Sampai Siti Aisyah pernah tanya orang, Ya Aisyah makhluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Aku di akal Nabi pelajaran. Cinta Aisyah spontan jawab, karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi iya Quran. Nah, maka jelas dengan demikian kita kaum muslimin hendaknya betul-betul beriman yang kuat dengan ayat Quran dan kalamullah dan masing-masing harus dapat membaca karena masing-masing dapat membaca setiap rumah muslim harus ada Qurannya Kadang-kadang rumah orang Islam tidak ada Qurannya. Bagaimana? Ada, ada menabung. Pak, si tolong Pak, pinjam Qurannya. Itu sayang. Mungkin dia apa, maaf saja, kenapa? tidak punya Quran. Terus <laughs> sama orang Islam, iya orang Islam, sholat, iya sholat, ngaji, iya ngaji, Quran, tidak punya. <laughs> Bagaimana kalau orang Islam tidak punya Quran? Ya, <laughs> ya, apalah berapa. Bagaimana? Nah, inilah jadi jelas sudah setelah apa yang saya pakai. Nah, sekarang melakukan Quran ini bagaimana? Memang disunatkan oleh Nabi Muhammad SAW ada hadis ahsinu Quran Nabi aswatikum ada hadis ahsinu ahsinu aswatakum bil hasinu aswatakum bil bil Quran. jadi melakukan melakukan Quran ini pun juga harus tahu bacaannya dulu harus tahu hurufnya dulu lalu lagunya pun juga lagu tidak tidak sembarangan lagu Al-Quran di, di, diiramakan di lagu, bukan sebarang lagu. Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana biluhumil Arab. al Quran dengan gaya bahasa, bagi-bagi hmm. bahasa. Bukan saya enak sendiri. Sebab tiap-tiap bangsa telah mempunyai seni. Baca, seni, suara, dan sebagainya. Lalu Quran ini dibaca umpamanya bangsa ini baca minum lagunya bangsa itu itu bikin wah ini repot itu <laughs> tidak ya, begitu jadi harus lah satu cara bagaimana Iqra Al-Quran di Arab nah ini lagunya nah lagu sudah diajarkan oleh ulama ada ini ada lagu sikat, ada mahawir macam-macam inilah nah ini caranya jadi jaga zainannya sendiri Nah, sudah. Lagu Quran itu pun juga mengikuti Quran. Bagaimana panjang, pendeknya, matnya dan sebagainya hal bukan Quran mengikuti hmm. lagu. Kadang-kadang Quran mengikuti irama lagunya. Di sini pendek, tapi lagunya perlu panjang, pendek dipanjangkan, nanti ini panjang, lagunya perlu pendek, ini dipendekkan. Wah, ini bukan begitu. Nah, jadi ada caranya. Nah, maka kembali kepada kesemuanya tadi hendaknya kita pelajari sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Nah, sebab kita tidak akan mendapat pengertian tentang keislaman yang sesungguhnya dari mulai al sampai amal perbuatannya sampai perjuangannya kalau kita tidak mempunyai ilmu-ilmu agama Islam. Maka itulah talabul ilmi faridatun ala kulli Mengaji ilmu agama Islam wajib atas setiap muslim, laki-laki atau perempuan. Nah, jadi kita harus mempelajari. Nah, untuk ini kesemuanya, tiga pokok harus kita hidupkan dan kita tingkatkan, kita perjuangkan. pola pul ilmi, al-amal bil ilmi, wa nasrul ilmi. Ini harus. Tidak ada jalan untuk kemajuan Islam, tidak ada jalan untuk pembinaan Islam, untuk perjuangan Islam, kerja dengan tiga ini talabul ilmi harus kita sebarkan, kita tingkatkan, kita pergiat ngaji. Nomor dua, al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu. Nomor tiga, nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Nah, kalau sudah demikian, demikian ini lawan kita kuat tidak sampai terbimbang oleh orang di luar Islam tidak sampai terserang oleh orang di luar Islam dan tidak sampai terpikat oleh propaganda-propaganda orang di luar Islam. Selamat. Nah, dengan demikian ilah saudara-saudara, maka sekedar apa yang saya sampaikan demi untuk ikut serta mengambil barokah dalam nuzul Quran. Semoga ini manfaat bagi kita bersama di dini wa dunia, wa akhirat. Adapun pengajian Ahad saya kurang dua dua pengajian insya Allah kita isi bab apa yang ada sampai pautnya dengan hari raya termasuk zakat dan fitrah sampai acara salatu idul fitri jadi dua minggu ini kita isi bab zakat bab fitrah sampai bab pelaksanaan salatul id insya Allah kesempatan ini menjadi ilmu yang manfaat akan membawa kita kepada kejayaan dunia dan akhirat yang ridho Allah subhanahu wa ta'ala أشهد أن لا إله إلا الله وليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم اجعل الضرر والضرر اللهم اهدنا من وعافنا من اللهم ارزقنا من العقول افضلها من انساها من عمل اشكاها ومن اخلاق اطيبها من عزم بلها ومن عافيه اقبلها من الدنيا خيرها من احسن نعمها اللهم ربنا اتنا في الدنيا امين وفي الاخره من عذاب النار اللهم اغفر لنا شر الفتن والمحن والمرضى منها وما بطن اللهم اغفر لنا شر الظالمين والحاسرين والمؤمنين وصدق الكافرين بما شئت وكما شئت انك على قدير اللهم انفعنا بما علمتنا سبحانك اللهم انفعنا بما علمتنا سبحانك اللهم انفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا سبحان الذي ينفعنا اللهم بارك لنا فيما بعضنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذريات المسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا عملا صالحا ومالا كثيرا غفيرا ورزقا حلالا طيبا وعملا طويلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحه والسلام والعافيه والقوى المتان والمسلمين وهم الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتغفر قلبا معصوما وعملا مقبولا ناسا مشهورا وجهادا جهادا منصورا من مقبولا اللهم ربنا تقبل منا انك عليم وتب علينا انك تواب رحيم واغفر لنا وارحمنا انت ربنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك العافيه والعافيه والمعافاه دائما في الدين والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الفاتحه